Berkata Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala dalam kitab beliau Dalilus Saliki ila Alfiyati bin Malikin beliau masih melanjutkan pembahasan mengenai kana wa akhawatuha. Kemudian beliau mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu taala dalam Alfiyah beliau yaitu bait yang ke-152. Di mana Ibnu Malik rahimahullahu taala beliau mengatakan wala yalil amila ma'mulul khabar dan tidak mengikuti amil ma'mulul khabar atau mudahnya ma'mulul khabar ma'mul dari khobar itu tidak boleh mengikuti atau datang setelah amil jadi misalnya amilnya adalah kana. Setelah kana ada isim kana. Kemudian khobar kana. Itu bentuk yang biasa kita gunakan. Dan kalau misalnya khobar kana itu memiliki makmul, maka makmulnya biasanya datang setelah khobar. Nah, jika kita meletakkan ya makmul khobar itu tepat setelah kana, Nah, itu tidak diperbolehkan. Itu yang dimaksud dengan penggalan awal dari bait ini. Kemudian Ibnu Malik rahimahullah taala beliau melanjutkan illa idza dzarfan ata au harfajar. Ya, kecuali jika ma'mul dari khobar tersebut itu berupa zorof atau berupa huruf jar. Tentu juga bersama majrurnya. Jadi dengan kata lain, jika makmul dari khobar tersebut berupa zorof dan jarma majerur, maka diperbolehkan diletakkan langsung setelah amil. Ya, misalnya setelah kana. Itu maksud dari bait ini. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala itu memberikan judul untuk bait yang ke-152 ini yaitu ahkamu ma'mulil khobari, yaitu hukum-hukum yang berkaitan dengan ma'mul dari khobar kana wa akhawatiha. Kemudian beliau melanjutkan penjelasan mengenai bait ini. Lamma dhakaron nazimu fima madha hukma taqaddumil khobari ala lismi. Ya, setelah nazim yang dimaksud adalah Ibnu Malik rahimahullahu taala. Jadi setelah Ibnu Malik rahimahullahu taala itu sebelumnya menyebutkan mengenai hukum didahulukannya khobar dari isim. Ya, misalnya didahulukannya khobar kana dari isim kana. Bayyana huna hukma taqattumi ma'mulil khobari. Kemudian Ibnu Malik rahimahullahu taala beliau di sini menjelaskan mengenai hukum didahulukannya ma'mul khabar. Apa maksudnya? Wa huwa tawassutuhu bainan nasikhi wasmihi. Maksud didahulukannya ma'mul khabar, yaitu meletakkan ma'mul khabar di pertengahan. Artinya diletakkan di antara nasikh dengan isimnya. Ya, isim dari nasihnya. Jadi misalnya, kalau nasihnya adalah kana, urutannya adalah kana, kemudian ma'mul dari khobar, kemudian isim kana. Hukum itulah yang dijelaskan dalam bait ini. Apakah yang dimaksud dengan ma'mul di sini? Di sini ada penjelasan wal muradu bil ma'muli dan yang dimaksud dengan ma'mul yaitu ma'amila al khabaru min dzarfin au jarrin wa majrurin au maf'ulin bihi. Jadi wal muradu bil ma'muli yang dan yang dimaksud dengan ma'mul ma'amila al khabaru yaitu suatu kata yang khobar beramal kepada kata tersebut. Itu yang dimaksud dengan ma'mul. Jadi khobar, dia itu beramal kepada suatu kata, maka itu disebut dengan ma'mul. Min zorfin ya baik berupa zorof, Au jarin wa majerurin, ya atau berupa jar dan majerurnya. Au maf'ulin bihi, atau ma'mul juga dapat berupa maf'ulun bihi. Nahwu, contohnya, Kana Hisyamun anil kitaba. Ya, kana Hisyamun anil kitaba. Ya, ini contohnya. Ya, dahulu Hisham itu ya, seseorang yang membaca kitab. Ya, atau waktu itu Hisham sedang membaca kitab. Maka kana di sini adalah nasikhnya. Ya, nasikhnya. Kana. Kemudian Hisyamun di sini adalah isim kana. Ya, ini jelas. Kemudian qari'an itu adalah khobar kana. Jadi kana Hisyamun qari'an adalah kana, isim kana, kemudian khobar kana. Kemudian kita lihat ada kata alkitaba. Ya, alkitaba. Di sini mansub. Mengapa mansub? Karena dia adalah maf'ulun bihi dari lafat qari'an. Ya, maf'ulun bihi dari isim fa'il. Maka kita dapat mengatakan al-kitaba adalah ma'mul dari qari'an. Ya, ma'mul dari qari'an, di mana qari'an adalah khobar kana. Maka inilah yang akan menjadi pembahasan pada bait ini, yaitu mengenai ma'mul dari khobar, kalau dari contoh ini adalah lafat al-kitaba. Dan kita mengetahui Alkitabah ini adalah maf'ulun bihi. Kemudian kita lanjutkan fa in kanal ma'mulu dzarfan aw jarron wa majruron fasayati hukmuhu. Maka jika ma'mulnya itu berupa dzaraf atau jar majrur, maka nanti akan datang penjelasan mengenai hukumnya. Wa in kana ghairuhuma kal maf'uli kal bihi fahuna suratani ya wa in kana ghairuhuma adapun jika ma'mulnya itu bukan berupa jar majrur atau dzaraf contohnya apa kal maf'uli bihi seperti maf'ulun bihi tadi qari anil kitaba alkitaba adalah maf'ulun bihi maka bagaimana fahuna suratani maka jika ma'mulnya bukan berupa dzaraf atau jarma majrur, maka ada dua bentuk. Ya, dua gambaran atau dua bentuk. Al-ula, ya bentuk yang pertama, ya as-suratul ula, bentuk yang pertama, itu adalah an yataqaddama ma'mulul khabari wahdahu ala ismi. Yaitu bentuk yang pertama itu ketika ma'mul dari khobar itu didahulukan sendirian. Ya, artinya didahulukan sendiri saja dari isimnya. Artinya apa? Yang didahulukan hanya ma'mulnya saja, khobarnya tidak. Ya, ma'mulnya itu mendahului isim dari nasihnya. Jadi urutannya menjadi kana, ya, kemudian e, makmul dari khobar, kemudian isim kana baru khobar kana. Kemudian wa yakunul khobaru mu'akhoron 'anil ismi. Ya, dan kemudian khobarnya, ya contohnya adalah khobar kana, itu diakhirkan dari isim kananya. Jadi urutannya tadi menjadi kana, ma'mul khobar, kemudian isim kana, kemudian khobar kana. Ya. Contohnya bagaimana? Ya, contohnya nahwu uh, kalimat awalnya kanal qadimu rokiban saya sayyaratan kanal qadimu saya sayyaratan ya waktu itu orang yang datang itu menaiki mobil maka di sini bagaimana karena adalah nasikh kemudian al qadimu adalah isim kana Rokiban adalah khobar kana, dan rotan itu adalah ma'mul dari khobar kana. Dalam hal ini adalah maf'ulun bihi bagi rokiban. Maka kalau bentuk yang umum ini, itu kita bentuk atau kita ubah menjadi gambaran atau bentuk yang dimaksud dalam pembahasan ini, yaitu as-suratul ula tadi, di mana an yataqaddama ma'mulul khabari wahdahu 'ala ismi. Ya, maka bentuknya jadi bagaimana? Fatakulu maka engkau katakan kana sayyaratan alqadimu rakiban. Ya, kana sayyaratan alqadimu rakiban. Artinya sama, ya, waktu itu orang yang datang itu menaiki mobil. Tetapi urutannya menjadi kana ya nasihnya. Kemudian saya rotan itu adalah makmul dari khobar. Baru al-qadimu yaitu isim kana, kemudian baru rokiban yaitu khobar kana. Berarti yang didahulukan hanya makmul khobarnya, yaitu saya rotan saja. Sedangkan khobarnya sendiri tetap terletak setelah isim. Ya, khobar kananya tetap terletak setelah isim. Yang didahulukan hanya makmul khobarnya saja. Ya, kemudian bagaimana bentuk yang seperti ini? Wa hadhihi suratu mamnu'atun 'indal basriyina. Dan bentuk yang seperti ini, ya susunan yang seperti ini itu terlarang menurut para ulama nahwu dari Basrah. Ya, terlarang menurut ulama nahwu dari Basrah. Mengapa? limukhalafatiha alqa'idatal ammata. Karena susunan yang seperti ini, bentuk yang seperti ini, itu menyelisihi kaidah umum. Ya, apa kaidah umum yang dimaksud? Annahu la yajuzu an yaliyal amila mubasyaratan ma'mulun li'amilin akhara. Ya, kaidah umumnya adalah annahu la yajuzu an yaliyal amila mubasyaratan ma'mulun li'amilin akhor. Kaidah umumnya adalah tidak boleh suatu amil itu diikuti atau diikuti secara langsung oleh suatu ma'mul bagi amil yang lain. Ya artinya apa? Kalau ada amil, Ya, kemudian setelah itu datang makmul, namun ternyata itu makmul untuk amil yang lain, maka itu tidak diperbolehkan menurut kaidah umum. Ya, karena apa? Kalau kita katakan kana sayyaratan al-qadimu raqiban, maka sayyaratan ini makmul. Ya, tapi apakah makmul bagi kana? Bukan. Ya, bukan makmul bagi kana. Tetapi makmul bagi apa? Rakiban. Ya, artinya ada amil yang lain yang ternyata datangnya belakangan, ya. Seperti itu. Namun kita lihat catatan kaki yang ada di bawah. Fa'idha kulta. Ya, akan tetapi jika engkau mengatakan, Kana sayyaratan al kodimu rokiban. Ya, ini contoh yang bentuk gambaran utama tadi, pertama tadi. Ya kan kana rotan alqadimu raqiban. Ya jika engkau mengatakan demikian, faqad waliyal amilu kana maaf faqad waliyal amila kana qauluka sayyaratan. Ya. Faqad waliyal amila kana qauluka sayyaratan. Ya maka amil amil yaitu kana di sini itu diikuti oleh ucapan musayyaratan. Ya, wahwa ma'mulun li'amilin akhar. Ya, dan sayyaratan tadi itu adalah ma'mul bagi amil yang lain. Apa itu amil yang lain? Wahwa rakiban. Yaitu rakiban. Li'annahu maf'ulun bihi mansubun li rokiban dan lafat rotan tadi itu adalah maf'ulun bih yang mansub. Ya maf'ulun maf'ul bih untuk apa? Maf'ul bih untuk lafat rokiban. Ya, maf'ulun bih untuk isim fa'il rokiban yang berkedudukan sebagai khobar kana. Fala yasihhu ya maka tidak boleh an ya tidak boleh bagi kita untuk mendahulukan ma'mul khobar tersebut wa nadha'ahu ba'da amilin akhara. Ya, kita tidak boleh meletakkan sayarotan tadi, mendahulukan sayarotan tadi dan meletakkannya setelah amil yang lain. Dalam hal ini adalah kana. Karena apa sayarotan tadi itu adalah ma'mul bagi rokiban, bukan ma'mul bagi kana. Ya, kita kembali ke atas. Ya, ini menurut ulama dari Basrah. Wa hal kufiyuna. Ya, akan tetapi walaupun ulama Basrah itu melarang, akan tetapi ulama Nahwu dari Kufah itu memperbolehkan hal tersebut. Artinya apa? Memperbolehkan mendahulukan ma'mul dari khobar, ya, dari isimnya. Artinya meletakkannya seperti susunan tadi. Karena saya rotan al-qadimu itu para ulama nahwu dari Kufah itu memperbolehkannya. Ya, mengapa liqaulil farazdaqi? Ya, para ulama nahwu tersebut itu bersandar pada ucapan seorang penyair yaitu al-farazdaq. Apa yang beliau katakan? Kita lihat di sini. Kita lihat eh, syair beliau yaitu qanafidhu hattajuna haula buyutihim bima kana iyyahum atiyatu awada ya qanafidhu hattajuna haula buyutihim bima kana iyyahum atiyatu awada kalau artinya secara umum ya para landak tersebut itu berjalan tertatih-tatih di sekitar rumah mereka. Karena itulah yang dibiasakan kepada mereka oleh Atiyah. Ya, tetapi eh, syair ini itu diperuntukkan kepada seorang penyair yang lain yang bernama Jarir. Ya, Jarir dan Al-Farozdak itu ya, salah atau dua orang penyair yang masyhur pada masanya. Akan tetapi di antara mereka itu ya mereka sering saling mencela. Dan celaan itu dituangkan dalam bentuk syair. Maka syair ini itu ditujukan oleh Al-Farozdak kepada Jarir. Ya. Di mana Al-Farozdak itu menyifati keluarga Jarir itu seperti landak yang ya, berjalan tertatih-tatih di sekitar rumah mereka. Ya, dan e, tingkah laku itu karena Atiyah, Atiyah itu adalah ayah dari Jarir. Ya, Atiyah itu yang membiasakan tindakan tersebut kepada mereka. Atau kita lihat penjelasan ringkas dari bait ini di catatan kaki. Konafidhu, ya apa yang dimaksud dengan konafidhu? Konafidhu adalah jam'u kunfudhin, yang merupakan jamak dari kunfudhun. Apa itu kunfudhun? Wahuwa hayawanun syaikun ma'rufun. Kunfudhun adalah hewan berduri yang dikenal. Ya, landa. Ya, seperti landa, itu kan hewan berduri yang kita kenal. Layanamul mulailah Dan landa itu memiliki kebiasaan tidak tidur pada malam hari. Namun apa yang dilakukan oleh Landa bal yajulu bahthan amma yaqtatu bihi. Ya akan tetapi Landa itu ya berkeliling, ya berkeliaran untuk mencari ya sesuatu atau makanan yang ia hidup dengannya. Artinya apa? Secara umum Landa itu malam hari tidak tidur, dan mencari makan pada malam hari. Kemudian haddajuna, ya lafat haddajuna yang ada pada syair tersebut, jam'u haddajin. Ya haddajuna adalah jamak dari haddajun. Ya, apa itu? mubala mubalaghatun minal hadji awil hadajani. Ya, mubala mubalaghatun minal hadji awil hadajani. Haddajun adalah bentuk sirah mubalaghah. Ya, kita mengetahui ini salah satu pembahasan ya mengenai perubahan bentuk kata ya sorof yang membentuk eh, menentukan atau menunjukkan bentuk yang sangat. Ya, bentuk yang sangat mubalaghah. Dari apa al-hadju atau al-hadajanu? Jadi haddajun adalah siroh mubalaghah dari al-hadju atau al-hadajanu. Ya, apa itu al-hadju atau al-hadajanu? Wal-hadajanu wal-hadju, ya yang dimaksud dengan al-hadajanu dan al-hadju, misyatus syaikhid dha'ifi. Ya, misyatus syaikhid dha'ifi. Yaitu cara berjalannya e, orang tua yang lemah jadi yang dimaksud dengan al hadju al atau al-hadajanu adalah cara berjalannya orang tua yang lemah. Au misyatun fiha irti'asyun. Ya misyatun fiha irti'asyun. Atau untuk menjelaskan cara berjalan yang di dalam cara berjalan tersebut itu ya ada gemetaran dan goyangan. Artinya berjalan sambil gemetar dan goyang itu juga disebut dengan al-hadaju atau al-hadajanu. Itu maksudnya. Kemudian atiyatu yang dimaksud dengan atiyah tadi adalah Abu Jaririn. Ya, ayahnya Jarir. Yang tadi kita katakan Jarir dan Al-Farozdak itu ya, saling mencela. Ya, dan celaan tersebut itu dituangkan dalam syair. Kemudian apa? Wasyairu ya, dan penyair yaitu al farozdak yasifuhum itu menyifati Jarir dan saudara-saudaranya bi annahum kal ya bahwa anak uh, Jarir dan saudara-saudaranya itu seperti landak ya seperti landak-landak yamshuna lailan haulal buyuti yang ya berkeliaran pada malam hari di sekitar rumah-rumah. Ya, untuk apa? Lidda'arati. Ya, untuk ya melakukan perbuatan yang keji. Wasariqati. Ya, dan juga untuk mencuri atau merampas. Kemudian misyatash syaikhil harami ya dengan cara berjalan yang seperti orang tua yang sudah pikun. Ya, mengapa berjalan seperti itu? Li'alla yash'uru bihim ahadun. Ya, li'alla yash'uru bihim ahadun. Supaya ya tidak ada seorang pun yang menyadari mereka. Ya, tidak ada seorang pun yang menyadari mereka. Ya, ini adalah uh, secara umum makna dari bait tersebut. Kemudian waqad warithu hadhihi sifata an atiyata. Ya dan sungguh Jarir dan saudara-saudaranya itu mewarisi sifat tersebut itu dari Atiyah yaitu Abi Jaririn yaitu ayah Jarir, ayah mereka. Kemudian waqona fidhu khobarul mubtada'i. Ya. Kemudian fidhu itu adalah khobar bagi mubtada. Ya. Atau ya khobarul mubtada'il mahdhufi mungkin ya. Khobar bagi mubtada yang dihapus. Apa mubtada'nya? Ai hum fidhu. Ya, hum konafidu. Jadi hum itu adalah mubtada yang dihapus, khobarnya adalah konafidu. Wal aslu dan asalnya adalah hum kal konafidi. Yaitu asalnya mereka seperti landak-landak. Ya, ini syair yang berupa celaan atau cacian. Ya, namun yang kita bahas di sini adalah syahid dari syair tersebut. Ya, mengapa para ulama dari eh, Kufah itu memperbolehkan mendahulukan makmul dari khobar itu karena syair ini. Ya, kita lihat syahidnya. Fakot tamasyairu ma'mula khobari kana. Maka di syair ini itu al farozdaq penyair, itu mendahulukan makmul khobar kana. Ya, mana makmul khobar kana? Wahuwa iyahum alasmiha yaitu lafat iyahum dari isimnya. Ya, kita lihat di sini eh, bentuknya adalah kana iyahum atiyatu awwada. Ya, kana iyahum atiyatu awwada. Maka kita mengetahui iyahum itu adalah maf'ulun bihi dari awwada. Ya, berarti makmul dari khobar kana karena atiyatu adalah isim kana, kemudian awada itu berkedudukan sebagai khobar kana. Kemudian makmulnya iyahum itu diletakkan di antara kana dan isim kana. Ya. Apa isim kana tadi? Wa huwa atiyatu. Ya, yaitu lafat atiyah ma'a ta'khiril khobari dengan mengakhirkan khobarnya yaitu awada ya atau ya wa huwa jumlatu awwada ya anilismi dari isimnya berarti bentuknya kana ya kana adalah na, e, nasikh kemudian iyahum itu makmul dari khobar atiyatu adalah isim kana awwada adalah jumlah yang menempati kedudukan khobar kana maka karena syair ini maka ulama dari Kufah itu memperbolehkan bentuk yang pertama. Kemudian asaniyatu bentuk yang kedua an yataqaddamal ma'mulu wal khabaru 'ala lismi yaitu mendahulukan ma'mul dan khobar dari isimnya. Ya, berarti yang didahulukan tidak hanya makmulnya saja, tetapi khobarnya juga didahulukan wa yataqaddamal ma'mulu 'alal khabari. Ya dan makmulnya itu didahulukan dari khobarnya. Berarti urutannya menjadi kana, kemudian makmul khobar, kemudian khobar kana, baru isim kana. Ya kalau nasihnya adalah kana. Maka tadi misalnya, contohnya kan awalnya kanal qadimu rokiban sayyaratan. Ya, Asalnya seperti itu, kanal saya rotan. sayyaratan. Fatakulu, maka engkau katakan kalau mengikuti bentuk yang kedua ini, kana rotan rokiban al kodimu. Ya, kana rotan rokiban al kodimu. Artinya juga sama, ya waktu itu orang yang datang tersebut menaiki mobil. Maka uh, bentuknya menjadi apa? Kana itu nasihnya, kemudian saya rotan makmul dari khobar, rokiban adalah khobar kana, al-qadimu adalah isim kana. Wahadihi suratu dan bentuk ini, bentuk yang kedua ini, mamnu'atun inda sibawaihi wa aktharil basriyina. Maka bentuk yang kedua ini, urutan atau susunan yang seperti ini, itu terlarang menurut si bawai dan juga mayoritas dari ulama Nahwu dari Basrah. Ya, bawai dan mayoritas ulama Nahwu dari Basrah itu melarang susunan yang seperti ini. Wa yujizu hal kufiyuna wa ba'dul basriyina. Akan tetapi, ulama Nahwu dari Kufah dan sebagian dari ulama Nahwu dari Basra itu memperbolehkan susunan seperti ini. Mengapa? Liqawli syairi. Karena bersandar pada uh, ucapan seorang penyair. Apa ucapannya? Fa'asbahu wannawa ali mu'arrasihim walaysa kullan nawatul qil masakinu. maka mereka itu mendapati pagi hari dan ya biji-bijian itu tampak di tempat mereka menginap. Ya dan tidaklah setiap biji-biji itu dilemparkan oleh orang-orang yang menginap tersebut. Ya, atau kita lihat catatan kaki terkait dengan uh, syair ini. Ya, an apa yang dimaksud dengan an-nawa? jam'u jam'un. Ya, an adalah jam'un. Itu bentuk jamak. Mufraduhu nawatun. Yang mufradnya adalah nawatun. Apa itu nawatun? Wan nawatu ajamatu tamri wazabibi wa ghairihima. Yang dimaksud dengan an itu adalah biji dari kurma, dan juga kismis, dan juga selain dari keduanya. Itu yang dimaksud dengan an Wal muraduhuna al-awwalu. Sedangkan yang dimaksud di syair ini itu adalah yang pertama. Berarti an yang dimaksud adalah biji kurma. Ya, kemudian mu'arrasihim di syair tersebut ada mu'arrasihim apa itu mu'arrasihim? Al-mu'arrasu, yang dimaksud al-mu'arrasu, maudi'un nuzuli akhirul laili. Yaitu tempat untuk menginap di akhir malam. Yang itu yang dimaksud dengan al-mu'arrasu. Ya, atau yang dimaksud wa aroda bihi, yang dimaksud penyair di sini, yang dimaksud dengan mu'arras adalah al-maudi'ul ladzi anzalahum fihi yaitu suatu tempat yang mereka menginap di dalamnya. Ya, kemudian apa maksud dari syair tersebut? Falamma asbahu ya, maka ketika mereka mendapati pagi hari di tempat menginap tersebut, tempat eh, singgah tersebut, waro'a minan nawa syai'an katsiran fi mu'arrasihim. Ya, kemudian ya ditampakkan kepada mereka eh, biji-bijian kurma yang sangat banyak. Artinya ya penyair tersebut kemudian melihat biji kurma yang sangat banyak fi mu'arrasihim di tempat mereka eh, menetap atau menginap pada malam hari. Kemudian ansyadal qasidata. Ya, kemudian penyair tersebut ya, menyair mendendangkan kasidah ini. Ya, mendendang, mendendangkan sebuah kasidah wa minha hadzal baitu. Ya, dan di antaranya di antara kasidah tersebut adalah bait ini yaitu fa'asbahu wan nawa alim arrasihim wa laisa kullan nawatul qil masakinu. Apa maksud dari bait ini? Mubinan kathrotama kodimalahum minatamri Untuk menjelaskan betapa banyaknya kurma yang muncul di hadapan mereka. Ya, untuk menunjukkan kurmanya itu sangat banyak. Ya. Wa kathrotama akalu ya dan juga betapa banyaknya kurma yang tadi muncul itu kemudian mereka makan ma'a annahum lam yakunu yarmuna kullanawatin yakuluna tamrataha Dan menunjukkan betapa banyaknya kurma yang mereka makan. Ya, kurma yang mereka makan itu juga sangat banyak, meskipun ya tidak setiap biji dari kurma yang mereka makan itu dibuang. Ya, kalau normalnya ya Ya normalnya kita makan kurma, ya bijinya kita buang. Kita makan kurma, bijinya kita buang. Tetapi karena saking banyaknya kurma yang ada, ya, tidak semua biji itu mereka buang. Ya, jadi kurma-kurma tersebut yang mereka makan itu tidak setiap bijinya mereka buang. Tetapi apa? Bal yalquna ba'don wa ya'kuluna ba'don. Ya akan tetapi sebagian dari biji tersebut itu mereka buang, tapi sebagian dari biji itu tertelan. Ya, justru mereka makan. Ya, itu menunjukkan betapa banyaknya eh, kurma yang ada pada saat itu. Ya, ini hanya makna dari syairnya. Namun apa syahidnya? Kita kembali ke atas. Faqad tamasyairu ma'mula khobari laisa. Maka di sini penyair itu mendahulukan makmul dari khobar laisa. Apa makmul dari khobar laisa? huwa kullan nawa. Ya, yaitu kullan nawa. Mengapa? Li'annahu maf'ulu tulqi. Ya, karena uh, kullan nawa itu adalah maf'ul dari fi'il tulqi alas miha ya maka penyair itu mendahulukan makmul khobar laisa dari isim laisa apa isim laisanya wahwa al masakinu ya yaitu lafat al masakinu adalah isim laisa ma'a taqaddumil khobari aidon ya dengan mendahulukan khobar juga wa huwa jumlatu tulqi yaitu jumlah tulqi wa ta'akhuruhu wa ta'akhurihi anil ma'muli ya, dan juga mengakhirkannya dari ma'mul. Ya wahada ala ahadil a'aribi dan ini merupakan salah satu bentuk yang Arab dari syair ini. Jadi kalau kita lihat kembali ke atas, walaisa kullan nawatul qilmasakinu. masakinu. Asalnya apa? Laisal masakinu tulqi kullan nawa. Ya, laisal masakinu tulqi kullan nawa. Tetapi bentuknya diubah menjadi seperti ini. Menjadi laisa kullan nawatul qil masakinu. Jadi bagaimana? Laisa itu adalah nasikhnya. Kullan itu adalah makmul dari khobar. Kemudian tulqi adalah jumlah yang menempati kedudukan khobar laisa. Kemudian al-masakinu adalah isim laisa. Ya, ini menurut salah satu bentuk yang rob dari syair ini. Karena ada contoh dari penyair ini, maka ulama Nahwu dari Kufah dan sebagian ulama dari ulama Nahwu dari Basrah itu memperbolehkan mendahulukan ma'mul khobar, kemudian khobar dari isimnya. Ya, seperti susunan yang seperti ini. Ini adalah bentuk atau gambaran yang kedua. Kemudian wabaqiya suratun falifatun atau wabaqiya suratun thalithatun fi hadhil mas'alati. Maka tersisalah ya bentuk atau gambaran yang ketiga ya atau tinggal gambaran atau bentuk yang ketiga dalam permasalahan ini. Apa itu? wahiya an yataqaddamal khabaru wal ma'mulu 'ala lismi. Yaitu mendahulukan khobar dan ma'mul dari isimnya. Ya, wa yataqaddamal khabaru 'alal ma'muli. Tetapi dalam bentuk yang ketiga ini khabar didahulukan dari ma'mulnya. Kalau bentuk yang kedua tadi kan ma'mulnya didahulukan dari khabarnya. Tetapi di bentuk yang ketiga khabar itu tetap didahulukan dari ma'mulnya. Ya nahwu contohnya kana anil kitaba Khalidun. Ya, kana anil kitaba Khalidun. Ya, waktu itu yang membaca kitab adalah Khalid. Maka asalnya bagaimana? Asalnya adalah kana Khalidun qari'anil kitaba. Ya, waktu itu Khalid itu membaca kitab. Kemudian diubah menjadi kana anil kitaba Khalidun. Maka kana adalah nasikh, an adalah khobar kana, al-kitaba adalah ma'mul dari an. kemudian Khalidun adalah isim kana. Wa hadhihi suratu jaizatun bittifaqin. Dan bentuk yang ketiga ini itu boleh ya, hukumnya boleh menurut kesepakatan seluruh ulama nahwu. Mengapa? Mengapa diperbolehkan? Li'annahu lam yalikana ma'mulul khobari. Karena apa? Karena uh, karena itu tidak diikuti secara langsung oleh makmul khobar. Ya, karena apa? Urutannya menjadi kana, khobar kana dulu, baru makmul dari khobar. Ya, jadi tidak diikuti langsung oleh makmul khobar, tetapi wa innama waliyahal khobaru. Akan tetapi yang mengikuti langsung dari kana adalah khobar kana, yaitu lafat qori'an. Maka untuk yang seperti ini hukumnya boleh menurut kesepakatan para ulama nahwu. Kemudian kita lanjutkan. Hada idza kana al-ma'mulu ghairu dzarfin wala jarrin wa majrurin. Pembahasan ini itu ketika ma'mul dari khobar itu bukan berupa dzaraf dan juga bukan berupa jar majrur. Fa in kana wahidan minhuma ya, ya akan tetapi jika makmul dari khobar itu merupakan salah satu dari keduanya artinya berupa e, dzaraf atau jar majrur fa innahu yajuzu an yaliyakana ma'mulu khobariha bittifaqin maka kalau ma'mul dari khobar itu berupa zorof atau jar majrur, maka diperbolehkan karena itu diikuti atau di uh, ya diikuti atau terletak setelah karena itu berupa makmul khobar ya menurut kesepakatan para ulama nahwu. Namun apa syaratnya tadi makmulnya harus berupa zorof atau jar majrur. Kalau seperti itu karena kemudian diikuti oleh makmul khobar secara langsung itu hukumnya boleh menurut kesepakatan para ulama nahwu. Mengapa lit suai fihima? Ya karena ada kelonggaran yang berlaku bagi keduanya yaitu bagi dzaraf dan jar majrur. Nahwu contohnya kana indaka Khalidun muqiman. Ya waktu itu Khalid itu menetap di sisimu atau bersamamu. Maka asalnya apa? Kana kholidun muqiman indaka. Ya, indaka adalah makmul bagi mukiman. Tetapi boleh disusun seperti ini karena makmul dari khobarnya berupa zorof, yaitu indaka. Menjadi kana itu nasikh, indaka adalah makmul khobar yang berupa zorof. Kholidun isim kana, kemudian mukiman adalah khobar kana. Ini boleh karena uh, makmul dari khobar berupa dhorof. Atau contoh yang berupa jar majrur wa ma zala fil masjidi aliyun mu'takifan. Wa ma zala fil masjidi aliyun mu'takifan. Dan Ali itu masih beriktikaf di masjid. Ya, maka kita lihat Eh, seharusnya mazala aliyun mu'takifan fil masjidi. Ya aliyun adalah isim mazala, mu'takifan itu khobar mazala, fil masjidi adalah ma'mul dari mu'takifan. Akan tetapi karena fil masjidi itu berupa jar majrur, boleh disusun menjadi mazala, kemudian fil masjidi adalah ma'mul dari khobar, aliyun adalah isim mazala, mu'takifan adalah khobar mazala. Wa hadha ma'na qawlihi wa la yalil amila ila akhirih. Maka ini adalah maksud dari ucapan Ibnu Malik rahimahullahu taala wa la yalil amila sampai akhir. Maksudnya apa? Ai la yaqa'u ma la yaqa'u ma'mulul khabari ba'dal amili yaitu makmul khobar itu tidak boleh terletak tepat setelah amil. Amilnya apa? Wa huwa kana wa akhawatuha. Yaitu amil berupa kana dan saudari-saudarinya. Illa idza atal ma'mulu dzarfan au harfa jarrin ma'a majrurihi. Melainkan jika ma'mulnya itu datang berupa dzaraf atau huruf jar bersama majrurnya. Wal qawlu bil man'i wajihun jitten. Ya, pendapat yang menyatakan terlarangnya hal tersebut, ya terlarangnya mendahulukan makmul tadi, ya mendahulukan makmul daripada isimnya, itu sudah sangat jelas. Mengapa? Limukhalafati hadzal uslubi ya karena ini menyelisihi uh, gaya bahasa atau maaf limukhalafati hadzal uslubi linnahjil ammi. Ya karena cara ini e, gaya bahasa yang mendahulukan ma'mul khobar atau meletakkan ma'mul khobar setelah amil ya cara ini itu menyelisihi an ammu. Ya, cara yang umum. Alladhi tasiru alaihil jumlatu fi nidhami takwiniha al-ma'thuri. Ya, karena e, biasanya penyusunan jumlah, ya, penyusunan kalimat itu e, mengikuti atau penyusunan kalimat itu mengikuti metode penyusunan kalimat yang berlaku. Ya, nidhami takwini hal ma'thuri, ya, metode penyusunan kalimat yang berlaku. Dan meletakkan makmul khobar setelah amil itu menyelisihi e, metode e, penyusunan kalimat yang berlaku secara umum. Watartibi kalimatiha dan juga eh, menyelisihi eh, atau cara yang umum itu biasa digunakan untuk menyusun kata-kata dalam kalimat. Ya. Wahada malhudun fil jumalillati arotnaha. Dan ini dapat diperhatikan ya pada contoh-contoh kalimat yang kami tunjukkan. Kemudian beliau kembali mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu taala dalam Alfiyah beliau yaitu bait yang ke-153. Di mana Ibnu Malik rahimahullahu taala beliau mengatakan wa mudmarasya nismanin bi in waqa muhimu mastab muhimu mastabana annahum tana. Ya wa mudmarasya nismanin bi in waqa muhimu mastabana annahum tana. Ya dan ya niatkanlah ya atau perkirakanlah domir sya'an ya menjadi isim dari nasikh ya atau menjadi isim contohnya adalah isim kana. Ya jadi niatkanlah uh, domir sya'an ya in waqa muhimu mastabana annahum tana ya jika pada suatu susunan kalimat itu terjadi eh, dugaan ya terjadi dugaan di mana sesuatu yang terlarang ya di mana terjadi sesuatu yang terlarang maksudnya adalah terletaknya makmul khobar setelah nasikh ya atau mudahnya terletaknya makmul khobar kana setelah kana kalau ada yang seperti itu maka kita diminta untuk meniatkan adanya domir sya'an yang ada. Ya, ini berarti takwil. Ya. Maka di sini Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala itu memberikan judul untuk bait ini takwiluma kholafa khalafa qaidatal ma'muli. Yaitu takwil yang dilakukan untuk suatu kalimat yang menyelisihi kaidah umum dari ma'mul. Kemudian beliau hafizahullah taala melanjutkan Hadal baitu ala ra'il mani'ina fi sabiqataini. Maka bait ini itu mengikuti pendapat para ulama nahwu yang melarang kedua bentuk yang telah berlalu sebelumnya Ya, sebelumnya kita membahas dua bentuk. Pertama adalah uh, urutannya adalah uh, kana, kemudian makmul dari khobar kana, kemudian isim kana, kemudian khobar kana. Itu bentuk pertama. Kemudian bentuk yang kedua itu adalah ya contohnya adalah kana ya kemudian makmul dari khobar kana kemudian khobar kana dulu baru isim kana. Ya, ini contohnya kalau kana. Nah, maka eh, syair ini, eh, bait ini itu mengikuti pendapat ulama yang melarang dua bentuk tersebut. Siapa mereka? Mereka adalah wahumul basriyuna. Ya, mereka adalah para ulama nahwu dari Basrah. Yubayyinu tariqatahum. Ya, maka di sini Ibnu Malik rahimahullahu taala menjelaskan metode mereka fi ta'wili ma kholafal qa'idata. Ya, metode mereka adalah melakukan takwil untuk suatu susunan kalimat yang menyelisihi kaidah. Wa ma'nahu dan maksudnya annahu idza warada min kalamil arabi. Ya, artinya jika sampai atau jika kita mendengar Eh, suatu kalimat yang diucapkan oleh orang Arab. Madzahiruhu annahu waliyakana wa akhawatiha ma'mulu khobariha. Yang dohirnya, secara dohirnya, itu kana wa akhawatuha itu diikuti oleh ma'mul dari khobarnya. Ya, secara dohirnya tampak seperti itu. Artinya ketika kita mendengar ucapan orang Arab yang zahirnya ma'mul khobar itu langsung mengikuti kana dan saudari-saudarinya. Kalbaitainis sabiqaini. Ya, atau kalbaitainis sabiqotaini. Atau tidak betul. Kalbaitainis sabiqaini. Betul ya. Sebagaimana e, dua bait yang telah disebutkan sebelumnya. Ya, pada contoh. Kalbaitainis sabiqaini fa innahu yu'awwalu ala anna fi kana mathalan dhamiron mustatiron. Maka pada saat itu ditakwil ya ditakwil bahwa di kana ya contohnya kalau kana itu ada domir mustatir. Ya, artinya ada kita menakwil adanya domir mustatir. Apa domir mustatirnya? Huwa domir sya'ni yaitu domir sya'an. Kita lihat catatan kaki, damal kalamu ala domir sya'ni. Ya, telah berlalu penjelasan mengenai domir sya'an. Fi awalin nakiroti wal ma'rifati fi mabahifid domiri. Yaitu ketika awal pembahasan atau awal nakiroh dan ma'rifah ini telah berlalu pada pembahasan domir. Kita kembali ke atas. Wahuwasmuha. Ya, maka domir sya'an yang ditakwil tadi, yang diniatkan tadi, itu di sebagai isim kana contohnya. Ya. Jadi ada domir sya'an yang mustatir, ya, itu ditakwil atau dianggap sebagai isim kana. Maka kalau seperti itu, ya kalau diniatkan seperti itu, uh, walam yalil ma'mulul amilah ya walam yalil ma'mulul amila maka kalau seperti itu ma'mul itu tidak mengikuti amil ya artinya setelah amil setelah kana itu tidak langsung ada ma'mulnya karena apa wa innama waliyal amila ismuhu ya wa innama waliyal amila ismuhu yang mengikuti amil adalah isim dari kana yaitu domir sya'an yang mustatir tadi. Ya, ini adalah takwil dari para ulama nahwu dari Basrah. Artinya kalau ada kok setelah kana ada makmul dari khobar kana, oh kita meniatkan adanya domir sya'an yang mustatir. Kita lihat penjelasan berikutnya menurut asy Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala, wa hunaka ta'wilatun watakhrijatun ukhra. Ya dan juga selain takwil yang seperti ini, itu masih ada takwil-takwil dan juga interpretasi-interpretasi yang lain. Ya. La takhlu minat takallufi. Yang takwil dan interpretasi tersebut itu semuanya tidak terlepas dari takalluf. Ya, tidak terlepas dari memberat, memberatkan, membebani diri sendiri. Ya secara umum i'rab yang dengan takwil itu kan berat, sulit. Ya, berbeda dengan i'rab yang memang tampak. Kullu dzalika liidkhalil waridi 'anil arabi tahtal qa'idatil 'ammatil lati dzakarna qabla hadzal baiti. Yang semua takwil dan interpretasi, interpretasi tersebut itu untuk memasukkan setiap ucapan yang uh, diucapkan oleh orang Arab, yang kita dapati dari orang Arab, itu dimasukkan ke dalam kaidah umum yang kita sebutkan tadi. Ya, kita tadi menyebutkan sebuah kaidah umum bahwa tidak boleh suatu amil itu diikuti oleh langsung ya, diikuti oleh lang, diikuti langsung oleh makmul dari amil yang lain. Ya, itu kaidah umumnya. Maka semua takwil ini itu maksudnya seluruh orang Arab itu ucapannya dibawa kepada kaidah umum ini. Ya. Qabla hadal baiti yang kita bahas sebelum bait ini. Wala da'iya li hadhihi ta'wilati wal a'aribil mutakallifati. Yang sebetulnya tidak ada gunanya, ya tidak ada perlunya bagi kita untuk uh, mengikuti takwil-takwil ini atau kita tidak perlu akan takwil-takwil ini dan juga i'rab-i'rab yang membebani yang menyulitkan tersebut itu kita tidak perlu. Kenapa wal arabiyyu la ya'rifu syai'an minha? Karena bahkan orang Arab itu sama sekali tidak mengetahui e, sesuatu pun dari takwil-takwil dan interpretasi tersebut. Ya, fatuhfadhu mithlu hadhil amthilati. Ya maka contoh-contoh yang seperti eh, permisalan yang seperti contoh-contoh yang dalam syair tadi itu tuh tuhfadhu dihafalkan saja. Wala yuqasu 'alaiha dan tidak perlu dikiaskan dari eh, contoh tersebut. Mengapa? Liqillatiha ya karena yang menyelisih kaidah itu sebetulnya hanya sedikit. Ya, jadi tidak perlu dikiaskan tapi cukup dihafal contoh-contoh yang menyelisih kaidah umum tadi ya karena hanya sedikit. Kemudian wa mukhalafatiha an-nasaqas sahiha. Ya karena itu juga menyelisihi uh, pola yang umum yang sahih yang benar. Ya. Eh, wa mukhalafatiha an-nasaqas sahihal warida fi tarkibil jumlati. Ya, dan juga karena itu menyelisihi pola yang sahih yang sampai kepada kita dari orang Arab dalam penyusunan sebuah kalimat. Demikian wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.